Allah farada faraid fala wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها Dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka jangan dilalaikan. Dan telah menggaris batas-batas maka <coughs> jangan dilanggar. Telah mengharamkan beberapa perkara maka jangan kalian langgar. Dan mendiamkan sekian perkara bukan karena lupa maka jangan membahas-bahas tentangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kita sampai dalam syarahnya dari Ibnu Rajab rahimahullah wa rawa an-Nawas Ibnu Sam'an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب Qala waihak la taftahu. Fa innahu in taftahu talijhu. Qala kita terjemahkan diriwayatkan dari Nawas Ibn Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau memberikan permisalan. Daraballahu masalan, Allah memberikan permisalan. Jalan yang lurus seakan-akan satu jalan wa ala jambatayyi sirat suran yang di kanan dan kiri jalan tersebut ada dua pagar ma abwabun mufattaha jalan di kanan kirinya ada pagar dan pagar itu ada pintu-pintunya dalam keadaan terbuka wa alal abwabi suturun murkha tetapi di pintu-pintu tadi ada tirai yang menutupi Wa'ala babis sirat da'in yakul Dan di pintu-pintu jalan tadi, ada yang berkata, Ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an. Di jalan yang lurus tadi ada yang mengajak. Wahai manusia, masuklah ke jalan ini seluruhnya. Wala tu'arriju, jangan kalian menyimpang. Tidak ada yang dengan mau cetakannya. Hah? Rok semua. So, yang menyimpang itu tu'awiju bil waw. Wada'in yad'u min jawfis surat. Dan ada pengajak lagi dari di dalam jalan tersebut. Da'in ada pengajak yang berkata, Faida arada an yaftah syai'an kalau orang-orang tadi akan membuka membuka tirai dari pintu-pintu di kanan dan kirinya, Dai tadi berkata, Waihak la taftahu. Celaka engkau, jangan dibuka. Tirai tersebut jangan dibuka. Fainaka in taftahu talijhu. Karena kalau engkau membukanya, kau akan masuk. Kemudian setelah diberi permisalan seperti ini, digambarkan oleh Nabi wasirat al-Islam. Jalan yang lurus tadi adalah Islam. Wasurani sedangkan dua pagar tadi adalah batas-batas Allah. Wa hadda hududan fala ta'taju anha. Allah membuat batas-batas, maka jangan dilampaui. Maka pagar tadi di kanan dan kirinya adalah batas-batas Allah. Wal abwabul mufattaha, sedangkan pintu-pintu yang bisa dibuka tetapi tertutup tirai adalah maharimullah, keharaman-keharaman Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat sedangkan pengajak dai yang ada di ujung jalan adalah Al-Qur'an yang selalu menyatakan ikuti jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Wa dai min fauq sedangkan dai yang ada di atas di atas mereka adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Itu adalah panggilan hati setiap orang. Panggilan hati setiap orang itu akan berkata, Waihak tahtu. Celaka engkau, jangan dibuka. Jangan dibuka. Tapi ketika engkau buka, kau pasti akan masuk. Demikian kharrajahul Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wahada lafzuhu. Dan ini lafaz Imam Ahmad rahimahullah. Dikeluarkan pula oleh An-Nasai dalam tafsirnya dan Tirmidzi wahasanahu. Fadarab Nabi kata Ibn Rajab maka dalam hadis ini Nabi mempermisalkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Islam. Di dalam hadis ini dengan siratal mustaqim. Jadi Islam digambarkan dengan apa? Jalan yang lurus. Wa huwa tariqus sahl. Jalan yang lurus itu jalan yang paling mudah. Jalan yang berkelok-kelok itu sulit. Susah, berat. Tetapi yang mudah adalah yang lurus. Jalan yang berkelok, berputar, melambung, lebih jauh. Tetapi yang lurus lebih dekat, singkat. Berarti lebih singkat, lebih mudah. Ditambah lagi di samping as-sahl al wasiah Jalannya luas. Tidak susah, tidak berat. Al-musil salikahu ila matlubihi yang akan mendatangkan seseorang pada apa yang diinginkannya. Membawa seseorang pada apa yang dicita-citakannya. Wa huwa ma'ahada mustaqimun. Tetapi bersama dengan itu jalan itu lurus. La iwaja fihi. Tidak ada iwaj. Makanya saya katakan tadi, yu'awwij. Jadi kata iwaj. Fayaktadi dhalika qurbahu wa suhulatahu. Maka yang demikian, konsekuensinya akan lebih dekat Wasuhula lebih mudah. Jalan yang melambung, jalan yang berkelok dengan jalan yang lurus, lebih dekat yang lurus. Wa ala jambatai sirat. Dan diantara dua sisi sirat, yumnatan wa yusratan, yang di kiri, eh, yang di kanan dan yang di kiri, surani, ada dua sur, dua pagar. Wahuma hududullah. Dan itu adalah batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أن السورة يمنع من من كان داخله min تعديه wa mujawazatihi dan sebagaimana yang namanya pagar adalah membatasi, menghalangi orang untuk memasukinya atau melewatinya. Fakadzalikal Islam. Demikian pula Islam punya batas-batas untuk menghalangi para hamba agar jangan memasukinya. Maka hadis yang sedang kita bahas berbunyi wahadda hududan fala ta'taduha. Allah menggariskan garis-garis batas maka jangan dilampaui. Yamna man dakhalahu al khuruj an hududihi. Batas-batas tadi, pagar-pagar tadi menghalangi orang yang sudah berada di jalan yang lurus agar jangan keluar lagi. Agar jangan kharaja an hududihi wa mujawazatiha وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه maka tidak ada di belakang batas-batas tadi kecuali apa yang dilarang. Walaysa wara'a ma haddallah, tidak ada di belakang batas yang Allah telah gariskan dari apa yang Allah izinkan kecuali manaha anhu, kecuali apa yang dilarang. Walihada madaha subhanahu al-hafidhina li hududihi. Oleh karena itu Allah memuji mereka-mereka yang menjaga batas-batasnya. Al-hafidhina hududahu wal hafidhat. Orang yang menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Wa man la ya'rif hadd al-halal min al-haram kama qala ta'ala dan juga Allah cerca sebaliknya yaitu man la ya'rif orang yang tidak mengenali haddal halal wala haddal haram. Tidak mengenali batas halal, tidak pula batas haram. Tidak peduli dengan garis-garis batas. Allah cerca mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Al-a'rab orang-orang Badui Orang Arab gunung, Asyadu kufan wa nifaqa. Kalau mereka kufur, kufurnya lebih dahsyat. Kalau mereka nifak, kemunafikannya lebih dahsyat. Karena bersama dengan kemunafikan, ada kebaduian, ada kebodohan, kedunguan. Sehingga tidak mengerti sama sekali adab. Tidak seperti orang-orang kota Orang kota itu mengerti sekian adab-adab yang biasa mereka lakukan. Sehingga Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika masih kafirnya ditanya oleh Raja Heraklius dijawab dengan jujur. Sambil berkata, sungguh demi Allah, kalau aku tidak tahu bahwa kedustaan itu adalah akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi aku tahu itu akhlaknya orang rendahan. Ini orang kota. Padahal masih kafir waktu itu. Tetapi badu yang banyak menjadi munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan bersamanya orang-orang Arab dari gunung. Maka mereka atau dari pinggiran kota Badia. Bahkan kalimat bodoh dari badu. Orang tua dulu kalau bilang orang yang tidak punya aturan dikatakan badu. Kemudian didengar oleh orang Indonesia bodoh. Hmm. Barakallahu fiikum. Qala asyad kufran wa nifaqah. Lebih dahsyat kekafirannya, lebih dahsyat kemunafikannya. Wa ajdaru dan sangat mungkin, ajdar sangat pantas untuk tidak mengetahui batas-batas Allah. Yang Allah gariskan melalui lisan Rasulnya. Waqad taqaddama hadis Al-Quran wa annahu yaqulu liman amila bihi dan telah lewat pembicaraan Al-Quran dan bahwasanya siapa yang beramal disebut dengan hafidha hududi mereka menjaga batas-batasku waliman lam ya'mal bihi dan siapa yang tidak mengamalkan Al-Qur'an dikatakan ta'adda hududi dia melanggar batas-batasku wal muradu yang dimaukan di sini anna man lam yujawiz ma udina lahu fihi ila ma nuhiya anhu faqad hafidha hududa hududallah wa man ta'adda dzalika faqad ta'adda hududallah maka maksudnya dari pembahasan ini bahwa siapa yang tidak melampaui batas yang diizinkan tidak melampaui batas yang diizinkan kepada apa yang dilarang maka berarti dia menjaga batas-batas Allah dan siapa yang taat dalik siapa yang melampauinya berarti dia melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tutlaqul hudud wa yuradu biha nafsul maharim. Bahkan ketika diucapkan secara mutlak kalimat hudud biasanya dimaukan dengannya adalah keharaman-keharaman. hina idzin yuqal maka ketika itu dikatakan la taqrabu hududallah jangan mendekati batas-batas Allah. Apa maknanya? Jangan mendekati keharaman-keharaman Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Tilka hududullah, fala taqrabuha. Itulah batas-batas Allah. Jangan dekati. Karrai yara'a, haulal hima. Seperti penggembala yang menggembalakan di dekat batas hutan lindung atau lebih tepatnya taman milik raja yang diberi batas. Ini tidak boleh diganggu. Nah kalau engkau mengembalakan di perbatasan, <coughs> maka kambing-kambing tadi akan memasukinya. Tidak mungkin akan selamat karena kambing tadi akan mencari mana yang lebih hijau. Sedangkan hema yang dijaga oleh para raja tadi tidak diganggu, maka lebih hijau. Maka pasti akan memasukinya. Makanya dalam hadis yang tadi, waiha la taftahu. In taftahu talijhu. Celaka. Jangan dibuka. Kalau dibuka, mesti kau akan masuk. Mesti kau akan masuk. Mengapa demikian? Karena ketika ditutup, kamu tidak tahu apa di dalamnya, lebih mudah untuk menahan diri. Haram. Saya tidak mau mendekatinya. Haram, tidak mau mendekatinya. Tapi kalau sudah dibuka pintunya, terlihat menariknya, terlihat manisnya, kok enak ya. Kok sepertinya asyik. Coba ah sedikit. Maka jangan dibuka. Disinilah sebabnya mengapa Allah katakan wala taqrabuz zina. Bukan menyatakan la taznu. Jangan kalian zina, bukan. Allah katakan jangan dekati. Sebab kalau sudah dekati sulit untuk menghindar. Kalau masih jauh mudah kamu dalam keadaan di lingkungan yang baik bersama orang yang baik di lingkungan ahlu sunnah bersama ahlu sunnah masya Allah hijab terjaga aman iya pak iya jauh tetapi ketika engkau di lingkungan yang jelek ikhtilat bercampur laki-laki dengan perempuan kamu melihat setiap hari mereka tersenyum mereka menyapa para wanita tadi kamu membalas menyapa oh, cuma menyapa aja sedikit mendekat. Sedikit mendekat. Apa kabarnya? Ya dongkan tangannya. Ah, sekali-kali. Terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka Allah katakan bukan jangan berzina, tetapi jangan dekati. Artinya jauhi, jangan dekati seperti kalimat ini wala taqrabuha tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batas-batas Allah, jangan dekati. Dekati saja jangan. Sebab kalau sudah dekat, engkau nggak akan mampu menjaga dirimu. Karena hawa nafsu itu seperti kambing-kambing tadi. Kamu mengembala kambing di perbatasan. Ya kambing tadi akan masuk otomatis karena itu lebih hijau. Lebih hijau dan lebih segar, pasti akan ke sana. Demikian pula ketika engkau tidak mengembalakan hawa nafsumu di lingkungan yang baik, di lingkungan ilmu, lingkungan ahli sunnah, maka hawa nafsu akan liar, akan ke sana kemari, dan pasti akan memasuki yang dianggap lebih hijau. Padahal itu adalah sudah melanggar batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, selanjutnya dikatakan, Wal muradu, yang dimaukan. An-nahyu an irtikabi ma naha anhu fil ayati min mahduratus siyam wal i'tikaf fil masajid Wamin hadal ma'na huwa tasmiyatul maharim hududa. Yang dimaukan dalam ayat tadi jangan dekati hudud Allah adalah larangan untuk mengerjakan apa yang dilarang di dalam ayat-ayat Allah min mahduratus siyam dari apa yang merupakan larangan-larangan orang sedang berpuasa. Wal larangan-larangan orang yang sedang beriktikaf di masjid-masjid Wa min hadzal ma'na, dari makna inilah datangnya penamaan maksiat-maksiat tadi dengan hudud Allah, batas-batas Allah. Wahiyya tasmiyatul maharim hududan. di sinilah penamaan yang haram-haram dengan hudud, batas-batas Allah. Dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalul qa'im ala hududillah والمدهن فيها كمثل قوم اقتصموا سفينة إلى آخره Permisalan orang yang berdiri di batas-batas Allah sedangkan dengan orang yang dalam keadaan melanggar batas-batas Allah itu seperti kaum yang iqtasamu safina yang menaiki sebuah perahu yang di atas atau yang di bawah kalau mau mengambil air ke atas. Sampai kemudian yang di bawah berkata, ini kalau kita naik ke atas terus susah. Lebih baik kita lubangi kapal ini kita dapat air dengan mudah. Maka kalau dibiarkan dia melanggar batas-batas tadi, maka niscaya akan tenggelam jami'an, akan tenggelam seluruhnya. Kalau dia selamat, maka dia selamat seluruhnya. Warad al-qaim ala hudud Allah al-munkar lil muharramat wan nahi anha. Al-hadis. Naam. Al-hadis disebutkan arada bil qaim ala hududillah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berdiri di batas Allah? Al-munkir yang mengingkari al-muharramat perkara-perkara yang haram. Itu berdiri di batas-batas Allah. Kalau dia tidak berpegang dengan apa yang Allah gariskan, maka dia akan ikut celaka walaupun tidak melakukan. Kita lihat hadisnya di bawahnya, di footnote-nya secara lengkap. Masalul qa'im ala hududillah wal mudahin fiha. Permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Permisalannya seperti satu kaum yang istahamu ala safina yang mereka menaiki safina dengan berundi istahamu berundi siapa yang dapat di atas siapa yang dapat di bawah. Fa'asaba ba'duhum a'laha. Sebagian mereka mendapatkan bagian di atas. Wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka mendapatkan di bawah. kana alladhi fi asfaliha idza taqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Sedangkan yang di bawah ini kalau ingin mengambil air, istaqau mencari suqya, mencari air, marru ala man fawqahum. Dia akan naik ke atas melewati orang yang di atas. Faqalu, maka orang-orang yang di bawah ini berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana." Kalau kita lubangi saja kapal ini, Niscaya kita tidak mengganggu orang yang di atas. Kita nggak usah naik. Lubangi saja kapal ini. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau dibiarkan mereka melubangi kapal, maka akan tenggelam seluruhnya. Yang di atas tadi, yang tidak ikut-ikutan berbuat, akan ikut tenggelam. Wa in akhadu ala aidihim. Tetapi kalau mereka pegang tangan-tangan mereka ini, jangan. Najau. Mereka selamat. Wa najau jami'an. Dan selamat seluruhnya. Berarti siapa yang qa'im ala hududillah? Ini kan permisalan kata Nabi, permisalan orang yang tegak menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah. Orang yang melanggar hukum Allah sudah jelas yang melubangi kapal. Mana yang qa'im ala hududillah? Yang qa'im ala hududillah yang mengingkari. Jangan. La taftahu, jangan buka itu. Jangan lubangi kapal. Maka selamat seluruhnya. Maka di atas disebutkan kembali ke atas Arada bil qaim ala hududillah yang dimaukan dengan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah adalah al-munkir lil muharramat wan nahi anha yaitu yang mengingkari perkara haram dan yang melarang perkara haram. Ini orang yang berdiri di batas-batas Allah. Wa fi hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala beliau berkata, "Inni akhudu bihujazikum." Aku mengambil ujung-ujung pakaian kalian. Dan aku berkata, "Ittaqun nar, ittaqun nar. Ittaqul hududa." Hati-hatilah dari api neraka. Hati-hatilah dari batas-batas Allah. Masih ingat hadis ini? Hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Masali" permisalanku dengan permisalan manusia adalah seperti orang yang menyalakan api. Faja'al al-hasharat wad-dawab yaqa'na fi. Ketika api itu menyala, mulai serangga-serangga binatang-binatang kecil mendekat ke api itu. Aku halangi mereka agar jangan masuk ke api. Aku halangi, aku halangi, fatafallatat minni fadakhalan nar. Tetapi binatang tadi, serangga tadi menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api. Ini permisalan aku dengan kalian wahai manusia. Aku katakan jangan, jangan, jangan. Kalian tetap maksa. Aku pegang ujung pakaian kalian dari belakang. Dan menyatakan istakun nar. Hati-hati api neraka. Hati-hati hudud Allah. Batas-batas Allah. Tetapi kalian memaksa. Tafallatak minni fadakalan nar. Ini barakallahu fikum. Potongan hadisnya disebutkan dengan kalimat ini. Ini akhidun bihujazikum. Aku pegang ujung belakang pakaian kalian. ini menghalangi. Jangan. Hindarilah neraka. Hindarilah batas-batas Allah. Kharraja tabrani wal Bazzar. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Bazzar. Wa arada bil hududi maharimullah wa ma'asihi. Yang dimaukan dengan batas-batas Allah adalah keharaman Allah dan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati-hatilah dari api neraka, hati-hatilah dari kemaksiatan. Itu maknanya. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي dan diantaranya juga ucapan seseorang yang diucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya hadis apa ini hadis seseorang sahabat yang berzina datang kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah asabtu haddan asabtu haddan faqirhu alayya. Aku telah jatuh ke dalam hukum had. Hukum aku. Had mufrad. Jamaknya apa? Hudud. Artinya beliau berkata, aku jatuh ke dalam hudud Allah. Berarti apa hudud? Kemaksiatan-kemaksiatan. Aku jatuh dalam kemaksiatan. Hukum aku. Berarti kadang batas bermana garis jangan dilampaui. Kadang batas itu sendiri bermakna maksiat itu sendiri. Jangan dekati. Berarti tergantung dengan konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya hendaklah jauhi hudud hudud Allah, maka maknanya jauhi maksiat-maksiat Allah. Tetapi kalau qaimun bihududi, dia berdiri di batas-batas Allah, maknanya bukan melanggar, bukan pula berdiri di garis, tetapi dia menegakkan apa yang sudah Allah gariskan. Ini barakallahu fikum berbeda lagi maknanya. Wa qad tusamma al-uqubat al-muqaddarah ar-radi'ah 'anil maharim al-mughalladhah hududa. Makna lain lagi sekarang. Makna hudud. Kadang-kadang uqubat, hukuman-hukuman al-muqaddarah yang ditentukan ar-radi'ah anil maharim yang bisa mencegah seseorang dari yang haram Al-Mughallabah yang sangat besar keharamannya itu pun disebut dengan hudud. Hukumnya disebut hukum had. Kalau mencuri dipotong, kalau berzina belum muhsan dicambuk, kalau berzina sudah muhsan dirajam, ini disebut hudud atau diterjemahkan hukum-hukum had. Berarti bisa bermakna garis-garis batas. Bisa bermakna kemaksiatan, bisa bermakna hukuman-hukuman. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan hadduz zina ar-rajm wa haddus sariqah qat'ul yad wa haddu syurbil khamr darb bis-sawt cambuk wa minhu qaulu Nabi sallallahu li Usama di antaranya ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Usama radhiyallahu taala anhu atashfa fi haddin min hududillah أتشفع في حد من حدود الله يعني في القطع في السرقة وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء Masih ingat hadis Usama? Ada seorang wanita Quraisy ketahuan mencuri dan besarnya yang dicuri adalah sebesar yang memang harus dipotong tangannya. Kemudian orang-orang Quraisy berbisik-bisik, "Ya Usama, engkau paling dicintai oleh Rasulullah." Sampaikan padanya, ini wanita-wanita Quraisy, wanita terhormat. Kalau dipotong tangannya, kita semua akan ikut malu. Dan termasuk Rasulullah orang Quraisy. Sampaikan padanya. Disampaikan pada Usama kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah dia orang yang mulia dari kalangan Quraisy begini begini begini?" Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, "Atasfa fi haddin min hududillah? Apakah engkau memberikan syafaat dalam masalah had min hududillah? Wallahi, demi Allah, lau Fatimah binti Muhammadin sarakat qata'tu yadaha. Sungguh kalau Fatimah anakku mencuri, akan aku potong tangannya. tapi enggak peduli. Apakah itu turunan orang mulia, bahkan anak Rasul sekalipun, kalau sarakat laqata'tu yadaha kata Nabi, kami akan potong tangannya. Di sini kalimatnya had min hududillah. Batas-batas Allah. Apa maknanya? Hukuman-hukuman Allah. Apakah engkau memberikan syafaat membela seseorang dari hukuman Allah yang sudah ditentukan? Yaitu dipotong tangannya. yani fil qat'i fil sariqah. yani masalah memotong tangan karena mencuri. Wahada huwal ma'rufu min ismil hudud. Dan inilah yang dikenal dalam masalah hukum hudud menurut istilah fuqaha. Jadi kalau para fuqaha berkata ini termasuk hududullah atau termasuk al-hudud, maka maknanya hukum-hukum had. Amma qaulun Nabi SAW, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yujladu fawqa ashri jaladat illa fi haddin min hududillah. Tidak dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam masalah had min hududillah. Fahada qad ikhtalafa an-nas fi ma'na. Baik makna hudud di sini yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jangan dicambuk lebih dari sepuluh kali kecuali kalau urusannya dengan hudud. Kita terjemahkan dengan terjemahan pertama. Tidak dicambuk dengan lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam garis-garis Allah. Kurang tepat. Tapi yang kedua, tidak dicambuk lebih dari 10 kali kecuali dalam masalah kemaksiatan-kemaksiatan. Terlalu umum. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah maksudnya kemaksiatan? Kecuali kalau kemaksiatan. Nah kalau bukan kemaksiatan dicambuk karena apa? Ikhtilafan nas fi ma'na. Faminhum man fasar hudud hahuna bihadhil hudud al muqaddarah. Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan yang ketiga ini bahwa tidak boleh mencambuk seseorang sebagai hukuman lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam masalah hukum-hukum had. Hukum had berapa? Hukum eh, berzina sebelum muhsan 100 kali cambukan. Hukum khamr demikian juga atau hukum berdusta berapa? 80 kali cambukan. Lebih dari 10. Maka mereka menerjemahkannya sebagian ada ikhtilaf. Tidak dicambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali dalam masalah hukum-hukum had. Wa qala inna ta'zir la yuzadu ala ashri ashri jaladat. Adapun takzir tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Takzir itu adalah hukuman yang tidak tertentu dalam Quran, tidak pula dalam sunnah, dan itu dari istihadnya penguasa. Siapa yang melanggar begini-begini, kami cambuk. Maka kalau itu bukan hukum had, tidak boleh lebih dari sepuluh. Melanggar lampu merah, cambuk, Nggak boleh lebih dari sepuluh. Melanggar apa lagi? Cambuk. Tidak boleh lebih dari sepuluh. Kecuali pada haddin min hujudillah. Adapun ta'zir dan takzir ini haknya penguasa. Boleh menghukum dengan takzir. Dan takzir ini tidak hanya dengan cambukan. Boleh pula dengan had penjara. Jadi jangan kalian terlalu jauh menganggap bagaimana oh, penjara nggak ada dalam Islam kata siapa? Eh, ada. Habsuhu sekian lama sekian lama itu ada. Dan itu termasuk takzir yang merupakan istihadnya penguasa. Tetapi hudud jangan diganti. Hudud tidak boleh diganti hudud tetap apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan hudud hukum had karena memang itu hududullah batasan yang sudah digariskan oleh Allah harus begitu kecuali kalau ada alasan-alasan yang menyebabkan mereka dimaafkan dan itu tentunya dengan istihadnya penguasa melihat korinah-korinah ternyata dia mencuri karena kelaparan maka dimaafkan dan justru kaum muslimin yang diperingatkan. Bagaimana mungkin kalian punya tetangga lapar kalian tidak bantu dia. Ini di zaman Umar bin Khattab terjadi. Ketika akan dihukum, ternyata diketahui dia adalah orang yang paling miskin, yang paling tidak punya apa-apa, dan dia terpaksa karena lapar. Dimaafkan oleh Amirul Mu'minin. Kembali pada kitab. وقد حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها Kembali kepada hadis berarti. Belum kelewat, kelewat. Ada yang kelewat. Baik. Wa minhum man fassara. Iya. Wala yuzad alaiha illa fi hadhihi al-hududil muqaddara. Maka hukum-hukum takzir tadi tidak boleh lebih dari 10 kecuali pada hukum-hukum had yang muqaddara yang sudah ditentukan bukan ditakdirkan yang sudah ditentukan Wa minhum man fassara al-hududaha huna bijinsi maharimillah. Tetapi di antara mereka yang menafsirkan bahwa hudud di sini adalah kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Jadi kemaksiatan itu ada bermacam-macam. Ada yang sampai disebut hudud, ada yang tidak. Di antaranya yang tidak adalah lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil yang ma'fun anhu kabair al ismi wal fawahisha illa lamam dalam surat An-Najm dosa-dosa besar dan kemaksiatan fuhsh maksiatan yang busuk illa lamam kecuali dosa-dosa kecil wa qala al murad dan berkata yang dimaukan adalah mujawazatul ashri jaladati la yajuzu illa firtikabi muharramin min maharimillah bahwasanya hukuman lebih dari 10 kali cambukan itu tidak boleh kecuali pada orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Kabair. Muharram min maharimillah. Adapun melanggar aturan pondok pesantren, jangan. Melanggar aturan yang merupakan istihadnya penguasa jangan lebih dari 10. Itu kan aturan kamu, bukan aturan Allah Taala. Maka kalau manggar jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Wa amma darbut ta'dibi ala ghairi muharram adapun pukulan sebagai ta'dib meluruskan adab maka tidak boleh lebih dari 10 ala ghairi muharram apa yang bukan perkara haram. Jangan meludah sembarangan, meludah sembarangan dipukul. Itu nggak boleh lebih dari 10. Fala yatajawaz bihi asyra mujallada eh, asyra jaladat. Tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan atau pukulan. Sebab cambukan yang kalian bayangkan tidak seperti itu yang dimaksud. Bukan dicambuk sampai melepuh tidak. Tetapi dipukul dalam keadaan tangan pun tidak nekuk. Begitu. Qala wa qad hamala ba'dhum qawlahu sallallahu Kembali kepada hadis. Sebagian para ulama membawa hadis wa hadda hududan fala ta'taduha. Bahwasanya Allah membuat garis-garis batas-batas maka jangan dilampaui. Ala hadhil uqubat az-zajirah anil muharramat. Ternyata sebagian mereka menafsirkan hadis ini secara khusus pada masalah hukum-hukum had. Berarti terjemahannya apa? Dan Allah telah menentukan hukum-hukum had. Jangan dilampaui. Mencuri kalau sudah lebih dari sekian dipotong tangannya. Zina kalau belum mahsan dicambuk. Kalau sudah mahsan dirajam. Itu batas-batas yang dimaksud di sini kata sebagian ulama. Sehingga terjemahannya bahwa siapa yang melanggar atau Allah telah menggariskan garis-garis hukuman tertentu yang zajirah anil muharramat yang mencegah dari yang haram maka jangan dilanggar jangan dilampaui wa qala al murad an nahyu an tajawuzi hadhihi al hudud wa ta'addiha berarti maknanya jangan melanggar jangan melampaui batas dari hukuman yang sudah ada kalau sudah ditentukan potong tangan sampai pergelangan tangan, maka jangan berlebihan. Khawarij menghukum seorang yang mencuri sampai di katifnya, di pundaknya sini. Dengan alasan bahasa. Yang namanya tangan semuanya. Bukan pergelangan tangan. Padahal ada hadis yang menerangkan tentang pergelangan tangan ini. Mereka tidak pakai. Pokoknya kalau Allah menyatakan potong tangannya, berarti seluruh tangan ini harus hilang. Ada khawarij. Ekstrim. Maka makna hadis ini ke sana juga. Kita berkata, bukan kalau telah menyatakan Allah sudah menentukan hukum-hukum had, jangan kebablasan. Jangan dilampaui, jangan berlebihan. Yani ta'addiha inda iqamatiha ala ahli jaraim. Jangan melampaui batas menegakkannya atas para penjahat. Al-jaraim itu adalah para pelaku dosa. Jangan berlebihan Berbuat atau judi atau apalagi kemaksiatan-kemaksiatan tiba-tiba dikeruduk, dibakar, mati sekian orang. Ini berlebihan. Melampaui batas. ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله apa alasan mereka kau menafsirkannya sebagai hukum-hukum had? kata mereka yang menafsirkan hukum had kalau ditafsirkan batas-batas tadi adalah larangan-larangan Allah yakni perintah dan larangan jangan dilanggar maka itu mengulang berarti mengulang kalimat yang pertama farada faraidha fala tudayyi'uha Allah wajibkan yang wajib-wajib jangan dilanggar Kemudian Allah gariskan garis-garis yang ini wajib, yang ini haram, jangan dilanggar. Sama kata mereka. Maka ditafsirkan dengan berbeda itu aula sehingga kena semua. Waharrama asya'a juga sudah ada. Lihat di akhir hadisnya. Waharrama asya'a mengharumkan perkara-perkara. Fala tajawazu anha. Ini diharumkan jangan dilanggar. Lah berarti yang tadi hudud apa? Masa haram juga. Allah gariskan yang haram-haram, jangan dilanggar. Atau batas-batas. Allah beri batas, ini wajib, ini haram. Jangan dilanggar. Yang wajib sudah di awal. Farada faraid. Yang haram sudah di akhir. harrama asya'a. Maka itu tikrar, mengulang. Dan dari fasahannya Rasulullah SAW, nggak mungkin mengulang kalimat yang sama. Kata pendapat mereka para ulama tersebut. Walaisal amru ala maqal. Kata Ibnu Rajab, tetapi sesungguhnya tidak seperti yang mereka katakan. Dibantah oleh beliau. Fa innal wuquf indal hudud yaqtadi annahu la yakhruj amma adina fihi ila ma naha anhu. Makna tidak melanggar batas adalah tetap di lingkungan yang dibolehkan ma'zun tidak keluar pada apa yang dilarang. Wadalika a'ammu itu lebih umum dari perkara min kaunil ma'duni fihi fardhon itu lebih umum daripada perkara yang wajib-wajib. Tidak. Kalau ini bukan yang wajib-wajib, hendaklah kamu di tempat yang halal, walaupun bukan wajib. Yang mubah, jangan kamu keluar pada yang haram. Itu makna hajjah dan fala ta'taduha. Allah telah membuat garis-garis batas, maka jangan dilampaui. Artinya hendaklah engkau di lingkup yang halal, di lingkup yang diizinkan. Tidak bicara wajib atau tidak wajib. Berbeda. Demikian kata Ibnu Rajab. Qala a'ammu min kaunil ma'duni fihi fardun aw nadban. Lebih umum dari perkara wajib atau sunnah atau mubah kama taqaddam wa hina idin fala tikrara wa hina idin fala takrira fil hadis dan ketika itu berarti tidak ada pengulangan dalam hadis walhamdulillah Berarti kelihatannya Ibn Rajab merajikan yang mana? Yang pertama, batas-batas Allah. Berarti yang pertama Allah Nabi katakan Allah mewajibkan yang wajib-wajib. Jangan dilalaikan, harus dikerjakan. Allah membuat batas-batas, maka hendaklah engkau di dalam lingkungan batas itu jangan keluar. Tidak bicara yang wajib, tidak bicara yang nadab, tidak bicara yang mubah, pokoknya semua yang boleh kamu di situ saja. Jangan keluar. Terakhir, Waharrama asya Allah mengharamkan sekian perkara. Nah, berbeda. Yang tadi mubah pun di dalamnya termasuk. Wa ammal maskutu anhu fanatakallam fi usbu'il qadim insyaallah. Adapun yang dibiarkan oleh Allah maka jangan dicari-cari itu akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya biiznillah taala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik